Bani Israel Ahlul Kitab Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika datang ke kepada mereka seorang Rasul Dari sisi Allah Yang Rasul tersebut membenarkan apa yang ada pada mereka Itu kitab yang ada pada mereka Kemudian nabadza fariqum minalladzina utul kitaba kitaballah. Sekelompok dari ahlul kitab al-yahud atau nasoro. Ya. Sekelompok dari orang-orang ahlul kitab mereka melemparkan kitabullah. Melemparkan kitab Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka lemparkan waro azuhurihim di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun Seakan-akan mereka tidak tahu ya. Pura-pura jahil Pura-pura bodoh Tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pura-pura enggak tahu Inilah kondisi mereka ahlul kitab atau sekelompok sebagian ahlul kitab ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatin dan mereka ahlul kitab yaitu kalangan dari Yahud ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan yang mengatasnamakan kerajaan Sulaiman. Yaitu mereka mengikuti sihir ya. Yang diajarkan oleh syaitan Yang syaitan mengatasnamakan sihir tersebut ya, Atas nama kerajaan Sulaiman Alaihi salatu wassalam Wa maka Sulaiman Padahal Sulaiman tidaklah kafir Tidaklah beliau alaihi salatu wassalam mempelajari sihir dan mengajarkan sihir Tidak Walakinna syayatina kafaru akan tetapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihr yang mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malaikaini bibabil bibabila Harut wa Marut. Dan mereka mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat tersebut mengajarkan sihir akan tetapi tidaklah kedua malaikat tersebut ya, mengajarkan sihir kepada mereka sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami adalah ujian, ya, cobaan bagi kalian. Fala takfur maka janganlah kalian kufur. Jangan kalian mempelajari sihir ini. Diingatkan dulu ya. Supaya nanti tidak ada hujah di akhirat Diingatkan dulu bahwasannya Malaikat atau dua malaikat tersebut Harut dan Marut mengajarkan Sihir tersebut karena sebagai ujian Cobaan ya. Dan sebelum mengajarkan Mereka pun mengatakan Nahnu fitnah Falatakfur kami adalah ujian Maka jangan kalian kafir Fayata'allamuna minhuma tetapi al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya. Mereka enggan kecuali pengen belajar sihir tersebut. Fayata'allamuna minhuma. Fayata'allamuna minhuma mereka mempelajari sihir dari keduanya. Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, mempelajari sihir yang dengannya mereka bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Wa ma hum bihi min ahadin dan tidaklah mereka bisa memudaratkan dengan sihir tersebut kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Kecuali jika Allah menakdirkan. yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari perkara yang memudaratkan mereka yang berbahaya bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, ini menunjukkan sihir madaratun mahboh. Naam. Isinya adalah bahaya atau madarrah yang murni, tidak ada kebaikan sama sekali. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah tahu orang-orang Yahud yang mempelajari sihir ini mereka telah tahu bahwasanya orang yang membeli sihir tersebut yang mau belajar sihir dan mempelajarinya malah ya, malahu fil akhirati min khalaq tidak ada bagian di akhirat nanti mereka tahu kalau yang mempelajari sihir adalah kafir walabi sama syarobihi anfusahum betapa buruknya apa yang mereka lakukan yaitu menjual diri mereka ya, Nah, atau membeli sihir ya. Naam untuk menukarnya dengan diri mereka. Menjual diri-diri mereka untuk mendapatkan sihir. Laukanu ya'lamun, betapa buruknya perbuatan mereka itu. Ya. Laukanu ya'lamun jika mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau jika seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, la masubatu min indillahi khair, sungguh pahala di sisi Allah itu lebih baik laukanu ya'lamun jika mereka mengetahuinya. Nah. Taib masih tentang kondisi ahlul kitab dari kalangan Yahud ya. Bani Israel di mana mereka <clears throat> mengingkari Rasul yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal beliau membenarkan apa yang ada pada mereka ya. kitab yang Allah turunkan kepada mereka akan tetapi mereka sekelompok ahlul kitab tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengharuskan mereka untuk melempar kitabullah, kitab yang Allah turunkan kepada mereka di belakang punggung mereka. Ya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka enggak tahu, enggak mengerti. Ya. Padahal mereka tahu benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul karena telah ada dalam kitab-kitab mereka. Ya. Ini berarti mereka mengingkari kitab yang Allah turunkan kepada mereka sendiri. Ya. Dengan menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naam berarti mereka mengingkari kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya. Mereka mengingkari kitab mereka sendiri. Mereka tidak mau mempelajari ilmu para nabi dan para rasul. Ya. Bahkan mereka lebih condong kepada apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka lebih condong untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibacakan oleh syaitan. Itu lebih cenderung untuk belajar sihir daripada belajar ilmu para nabi dan para rasul. Ini kondisi sebagian sekelompok ahlul kitab. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat-ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Ya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Itu mengikuti naam ajaran sihir. Ya. Yang diatasnamakan kerajaan Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman salatu wasalam tidaklah mendapatkan kerajaan tersebut dengan cara sihir tidak. Ya, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara sihir seperti naam tuduhan syaitan untuk menjerat naam orang-orang Yahudi. Kemudian kala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini penjelasannya panjang beliau ya. Nah. Sehingga mungkin agak cepat kita baca. Ai makna ayat di atas. ma ja'ahum hadzal rasulul karim bil kitabil azim bil haqqil muwafiq lima ma'hum. Ketika datang kepada mereka rasul yang mulia ini dengan membawa Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang agung yang membawa kebenaran yang sesuai dengan kitab yang ada pada mereka wa kanu yaz'amuna annahum mutamassikuna kita bihim, yang mereka mengaku itu ahlul kitab yang mereka mengaku berpegang teguh dengan kitab mereka ketika datang rasul kepada mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya. Falamma kafaru bihadar rasul ya, tetapi mereka kufur kepada rasul tersebut. Sehingga falamma kafaru bihadar rasul ketika mereka kafir ingkar terhadap rasul ini yaitu Muhammad SAW, alaihi wasallam dan ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam minalladzina utul kitab kitabullah sebagian kelompok ahlul kitab melemparkan kitabullah alladzi unzila ilaihim yang telah diturunkan kepada mereka ay tarahuhu anhu yaitu mereka melemparkannya karena benci benci dengan kitabnya sendiri nah wara'a mereka lemparkan ke belakang punggung mereka ya. melempar kitabullah ke, ke belakang punggung ya hadza ablaq fil i'rad ini lebih gamblang menunjukkan berpalingnya mereka Kalimat ini kalimat yang gamblang yang menunjukkan berpalingnya ahlul kitab dari kitabullah. Ka'annahum fi fi'lihim hadza minal jahilin. Seakan-akan mereka ini orang jahil, orang enggak tahu. Wahum ya'lamuna sidqahu padahal mereka mengerti dan tahu benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahakiyata maja abihi dan mereka tahu benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka lempar kitab mereka di belakang punggung mereka, seolah-olah nggak tahu, seolah-olah nggak ngerti. Ya. Padahal mereka mengerti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa sallallahu ala alihi wasallam. Tabayyana bihadza, maka jelas dengan ayat ini anna hadzal fariqa min ahlil kitab. Bahwasannya sekelompok ahlul kitab ini lam yabqa fi aidihim syai'un, tidak tersisa di tangan mereka sedikit pun. Haif lam yu'minu bihadar rasul di mana mereka tidak beriman kepada rasul ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara kufruhum bihi kufran bikitabihim maka jadilah kekufuran mereka itu adalah kekufuran terhadap kitab mereka sendiri kekufuran mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekufuran terhadap kitab mereka sendiri. Min hais la yash'urun dalam keadaan mereka tidak merasa. Ya. Nah, enggan mengikuti dan mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pura-pura enggak tahu. Pura-pura jahil padahal tahu. Walamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al intifa'u bihi falam yantafi' ubutuliya bil ishtighali bima yadurruh ini kaidah yang penting. Ketika termasuk dari hikmah takdir dan hikmah ilahiyah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat Perhatikan Termasuk daripada hikmah takdir dan hikmah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bahwa Barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat Wa amkanahul intifa'u bihi Dan memungkinkan baginya untuk mengambil manfaat falam yantafi tetapi dia tidak mengambil manfaat dari perkara tersebut paham ya orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat padahal dia melaku, bisa melakukannya bisa mengambil manfaat dari sesuatu tersebut tetapi dia tidak mau mengambil manfaat obutilia ya, ubutilia bistighali bima yadurruh maka dia akan diuji ya, dengan melakukan kesibukan-kesibukan yang berbahaya baginya ya. nah ini penting orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat padahal dia mampu dan memungkinkan baginya untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Tetapi dia tidak mau mengambil manfaat, ya, maka dia akan diuji ya, dengan kesibukan-kesibukan yang berbahaya baginya. Ya. Contohnya tadi, dalam ayat ini kondisi orang-orang Yahud. Ya. Orang-orang Yahud enggan ya, mengambil perkara yang bermanfaat bagi mereka yaitu mengimani Rasulullah SAW Wasallam ya. dan kepada yang beliau bawa yaitu Al-Quranul Karim yang membenarkan apa yang ada pada mereka dan mereka enggan mengambil manfaat dari kitab Taurat yang turun kepada mereka karena dalam Taurat disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka enggan mengambil manfaat dari kitab tersebut. Ya. Maka apa? Akan diuji dengan perkara yang membahayakannya. Akan diuji dengan kesibukan yang bisa membahayakannya. Setelah mereka enggan mengambil manfaat dari kitabullah yang Allah turunkan kepada mereka, enggan mengambil manfaat dari Rasulullah SAW yang Allah utus ya, kepada mereka maka mereka diuji dengan sebaliknya apa? Sibuk dengan ilmu si, sihir. Nah, enggan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang bermanfaat bagi mereka. Maka mereka diuji dengan sibuk ya, dengan kesibukan yang berbahaya bagi mereka. Yaitu mereka sibuk dengan sihir dan meninggalkan ilmu yang diajarkan para nabi dan para rasul. Ini kaidah penting. Bahwa orang yang meninggalkan perkara yang bermanfaat dan memungkinkan bagi dia untuk mengambil manfaat dari perkara tersebut tetapi dia tidak mau mengambil manfaat dari perkara tersebut maka dia akan diuji dengan kesibukan yang berbahaya baginya Kaman ibadat ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil awthan. Seperti orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah, dia akan diuji dengan ibadah kepada berhala. Dia enggan ibadah kepada Allah, kemudian setelah dia enggan ibadah kepada Allah, kepada siapa dia berbeda? Kepada selain Allah, ya, kepada berhala. Wa man taraka wa khaufahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufihi wa raja'i. Barang siapa yang meninggalkan kecintaan kepada Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah, meninggalkan rasa harap kepada Allah, maka dia akan diuji dengan yang sebaliknya. Dia akan diuji dengan kecintaan kepada selain Allah. Dia akan diuji dengan naam eh, takut kepada selain Allah. Dia akan diuji dengan berharap kepada selain selain Allah. Nah. Wa lam yunfik malahu fi taatillah anfaqahu fi taati syaitan. Dan barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, tidak menginfakkan hartanya pada ketaatan kepada Allah, maka dia akan membelanjakan hartanya dalam jalan-jalan syaitan dalam ketaatan kepada syaitan. Allah uji dengan naam perkara yang berbahaya baginya. Orang yang meninggalkan perkara yang bermanfaat padahal dia bisa mengambil manfaat dari perkara tersebut tetapi dia tidak mau mengambil manfaat darinya maka dia akan diuji dengan kesibukan yang berbahaya baginya. Nah, seperti orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan diuji dengan beribadah kepada berhala dan selain Allah. Seperti orang yang tidak mencintai Allah, tidak takut kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, maka dia akan diuji dengan cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Contoh yang lain, orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan membelanjakan hartanya di jalan-jalan syaitan. Wa man taraka rabbih dan barang yang tidak merendahkan dirinya, tidak menghinakan dirinya kepada Robnya, yaitu kepada Allah. Obutulia bilzulilil abid akan diuji dengan merendahkan diri kepada makhluk. Orang yang tidak merendahkan diri kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, akan diuji dengan merendahkan diri dan tunduk kepada makhluk. Wa man tarakal ubtuliya Dan orang yang meninggalkan kebenaran dia akan diuji dengan kebatilan. Orang yang tidak mengambil kebenaran ya, atau orang yang meninggalkan kebenaran maka dia akan diuji dengan naam mengikuti kebatilan wal billah. Kadzalika haula'il yahud. Demikian pula orang-orang Yahudi. Lama nabadzul kitab Allah ketika mereka melemparkan kitab Allah. Ittaba'u ma tatlu syayatin. Maka mereka mengikuti ajaran-ajaran yang dibacakan oleh syaitan. Wa takhtaliqu minas sihri ala mulki Sulaiman yang syaitan mengada-adakan sihir dan mengatasnamakan kerajaan Sulaiman. Mereka memberitakan berita dusta ya, kepada manusia bahwasannya Sulaiman mendapatkan kerajaan tersebut karena sihir. Ini adalah tuduhan dusta. Watahtaliku minas sihri ala mulki Sulaiman. Mereka mengada-adakan sihir atas nama kerajaan Sulaiman. Hais akhrajat asyayatinu linnasi sihra. Di mana syaitan mengeluarkan na'am sihir kepada manusia. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu wa bihi hasala malakul azim. Dan mereka menduga atau menuduh bahwasannya Sulaiman alaihi salatu wassalam menggunakan sihir. Dan dengan sihirlah Sulaiman bisa mendapatkan kerajaan yang sebesar itu. Ya. Ini tuduhan mereka. Wahum kadzabatun fidalik Dan mereka dusta dalam tuduhan tersebut. Falam yasta'milhu Sulaiman dan Sulaiman sama sekali tidak menggunakan sihir. Bal nazzahahu shadiq fi bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar ucapannya Allah mensucikan Sulaiman dari sihir dan dari kesyirikan Apa kata Allah? Wa ma Sulaiman Dan tidaklah Sulaiman kafir, tidak Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah Sulaiman kafir ay bita'allumi karena sebab mempelajari sihir tidak. Falam yata'allamhu Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir. Walakinna syayatina kafaru bidzalik. Akan tetapi yang kafir adalah syaitan. lah yang telah mempelajari atau mengajarkan sihir. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasannya nah, orang yang mempelajari sihir, mengamalkan sihir keluar dari daerah keislaman. Sihir adalah salah satu dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sihir salah satu naam perbuatan yang termasuk dalam kategori nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Karena tidaklah seseorang bisa e, melakukan sihir ya, kecuali setelah apa? Setelah menjadi orang yang kafir. Nah, setelah menjadi orang yang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Karena kalau dia nggak kafir, Syaitan nggak akan ngajarin. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga membersihkan Nabi Sulaiman. Mensucikan beliau dari kekufuran, dari sihir. Ya. Wa makafar Sulaiman. Tidaklah Sulaiman itu kafir. Tidaklah Sulaiman itu mempelajari sihir, tidak. Akan tetapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimuna nassa yu'allimuna nassa sihra. Mereka lah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Min idlalihim wa hirsihim ala ighwa'i bani Adam. Karena kesungguhan mereka untuk menyesatkan anak Adam. Ya sehingga syaitan semangat juga mengajarkan sihir kepada manusia karena mereka semangat untuk menyesatkan anak Adam. Wa kadzalika al yahud as-sihra. Demikian pula orang-orang Yahudi mereka mengikuti sihir alladzi unzila 'alal malakaini al-kainaini bi ardi Babil min ardil Iraq. Orang-orang Yahud mereka juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat yang ada di negeri Babil yang masuk dalam negeri Irak yang masuk dalam naam hitungan tanah Irak mereka orang-orang Yahud mempelajari sihir dari dua malaikat ini Harut dan Marut yang dua malaikat ini merupakan ujian cobaan Unzila alaihi masihru imtihanan wabtilaan minallah li'ibadihi. Diturunkan kepada keduanya Harut dan Marut ya. Diturunkan sihir kepada keduanya imtihanan sebagai ujian wabtilaan dan cobaan minallahi li'ibadi dari Allah untuk hamba-hambanya. Fayu'allimanihim sihr sehingga keduanya mengajarkan orang-orang Yahud tentang sihir. Nah. Dan orang-orang Yahud lebih cinta kepada sihir ini. Ya. Padahal ada kitabullah yang Allah turunkan kepada mereka. Ada petunjuk yang lebih sempurna yang Allah turunkan kepada mereka. Dua malaikat ini hanya sebagai ujian. Ya. Nah. Dan malaikat ini sebelum mengajarkan sihir, mereka mengatakan, kami adalah ujian untuk kalian. Ya. Maka janganlah kalian pelajari sihir ini. Ya. Nah, tetapi apa? Yahud ya, enggan kecuali pengen belajar sihir dan meninggalkan kitabullah. Nah. Taib. Ini menunjukkan sangat berpalingnya, ya, sangat kebangetannya ini. Sekelompok dari ahlul kitab dari kalangan Yahud. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yansahahu. Wa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya, dua malaikat ini, Harut dan Marut tidaklah keduanya mengajarkan sihir hatta yansahahu. Sampai kedua malaikat ini memberi nasihat. Yakula dan kedua malaikat ini mengatakan inna mana fitnatun falatakfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian, cobaan untuk kalian. Falatakfur maka janganlah engkau kafir. Ya. Aik la tata'allamu sihr. Janganlah engkau belajar sihir. Fainahu kufrun karena sesungguhnya belajar sihir adalah kekufuran. Ya. Fayanhayanihi Kedua malaikat ini melarang seseorang dari belajar sihir. Wa yukhbironihi an martabatihi. Dan kedua malaikat ini menjelaskan tentang kedudukan sihir itu. Bahwasanya sihir adalah kekufuran. Ya. Tetapi naam mereka enggan kecuali ingin belajar sihir. Fata'limu syayatin lis-sihr ala wajhi tadlis wal idlal wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man bara'ahu Allah minhu huwa wahwa Sulaiman alaihissalam wa ta'limul malaikaini imtihanan ma'a nushihima li'alla yakuna lahum hujjah. Maka perbuatan syaitan mengajarkan sihir ya, dalam bentuk tadlis dan idlal penyesatan dan penisbahan sihir kepada orang yang Allah sucikan dari sihir yaitu Sulaiman alaihi salatu wasalam dan juga dua malaikat yang mengajarkan sihir ya, itu adalah imtihanan sebagai ujian, sebagai cobaan Maanus hihima ya, yang kedua malaikat ini mengajarkan sihir dibarengi dengan nasihat. Nah, sebelumnya memberikan nasihat ya, kepada orang yang mau belajar sihir. Li'alla yakuna lahum hujjah agar supaya tidak ada hujjah, alasan ya, bagi yang mau belajar sihir tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahaula'il yahud yattabi'una sihra alladhi ta'allamahu syayatin. Maka orang-orang Yahudi mereka mengikuti sihir yang dipelajari oleh syaitan. Yang diajarkan oleh syaitan. Wasihrul ladhi yu'allimuhul malakat dan sihir yang diajarkan oleh kedua malaikat Harut dan Marut ya. Fataraku ilmal ambia sehingga mereka orang-orang Yahud meninggalkan ilmunya para nabi wal mursalin dan ilmunya para rasul wa akbalu ala ilmi syaitin dan mereka menyongsong dan menerima ilmu syaitan yaitu sihir Wa kullun yasbu ila yunasibu. Dan semua itu condong kepada yang eh, sesuai dengan hawa nafsunya. Semua itu setiap orang itu yasbu ila yunasibu. Setiap orang itu condong kepada perkara yang cocok dengannya. Yahud Kebiasaan mereka menyimpang menyukai kesesatan, ya otomatis. Ya. Naam condong kepada ilmu sihir daripada ilmu para na, para nabi dan para rasul. Meninggalkan kitabullah dan lebih condong kepada ilmu-ilmu sihir. Nah. Waliyadzubillah. Thumma zakara sihr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sihir. Allah Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa Sehingga mereka pun mempelajari sihir dari kedua malaikat tersebut. Yaitu sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya ma'anna mahabbata zawjaini la tuqasu bi mahabbati ghairima ghairihima padahal kecintaan dua orang suami istri itu nggak bisa dikiaskan dengan kecintaan selain keduanya ya. kecintaan antara suami dengan istri ya itu kecintaan yang tidak bisa dikiaskan ya dengan kecintaan selain keduanya itu kecintaan yang sangat ya, antara suami dengan istri. Ya, karena cintalah keduanya meni, menikah. Ya, karena adanya cinta. Tetapi ini bisa dihancurkan kecintaan ini dengan si sihir. Ya. Lianna Allah qala fi haqqihima. Taib. <clears throat> Kecintaan dua orang suami istri tidaklah bisa dikiaskan dengan kecintaan selain keduanya. Karena Allah berfirman tentang keduanya, suami dan istri, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan na'am di antara kalian, antara suami dan istri mawaddah, kecintaan, warahmah dan kasih sayang. Sehingga suami sayang kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya. Karena cintalah mereka hidup berumah tangga. Wa fi hadza dalilun ala anna sihra lahu haqiqah. Kemudian kecintaan ini bisa dirusak oleh sihir. Yang ini menunjukkan bahwasannya sihir itu punya hakikat. Ya. Keliru orang yang mengingkari tentang sihir. Ya. Karena di sana ada sekelompok orang atau manusia yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, kaum muslimin, tetapi mengingkari sihir. Ya. Mengingkari, mengingkari sihir. Menolak hadis-hadis tentang sihir. Faliyadubillah kalau seandainya mengingkari ayat ini. Nah, pada jelas ayat ini menunjukkan tentang si sihir. Bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Dia bisa memisahkan suami dengan istrinya. Bisa merusak kecintaan suami terhadap istrinya. Wa annahu yadurru biidnillah dan bahwasanya sihir itu berbahaya. Bisa memudorotkan bisa berpengaruh dengan izin Allah. Sihir itu bisa berpengaruh dengan izin Allah. Ai bi iradatillah itu dengan kehendak Allah wal idnu nau'an karena izin dari Allah itu dua macam. Kalau Allah mengizinkan sihir. Nah, Taib, izin Allah itu ada dua macam. Yang pertama idnun qadari izin yang qadari. Izin qadari itu mencakup e, perkara yang Allah sukai dan perkara yang Allah tidak sukai. Ya. maksiat Allah sukai enggak? Tidak Allah sukai, tetapi terjadi? Terjadi. Dan terjadi dengan kehendak Allah. Tetapi apa kehendak qadari? Izin qadari. Ya. Wahwal wahwa al muta'alliqu bimasyiatillah izin qadari adalah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kama fi hadhil ayat sebagaimana dalam ayat ini bahwasanya sihir bisa berpengaruh dengan izin Allah. Nah, wa idnun syar'i, jenis yang kedua izin syar'i, izin dari Allah yang modelnya izin izin syar'i atau izin syar'i. Yaitu uh, izin Allah terhadap perkara-perkara yang Allah cintai. Nah. Wa idnun syar'i, seperti ketaatan kepada Allah. Nah ibadah kepada Allah ya tidaklah orang bisa melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan izin izin Allah tidaklah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke masjid kecuali dengan izin izin Allah nah, ini izin syar'i nah yaitu sesuatu yang Allah sukai sesuatu yang Allah cintai ini jenis yang kedua, idnun syar'i kama fi qoulihi ta'ala fil ayati sabiqah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah berlalu, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad bi idnillah dengan izin Allah. Nah, ini izin syar'i. Wa fi al ayati wa ma ashbahuha dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semodel dengan ini anal asbaba mahma balagot fi kuwati ta'thir menjelaskan bahwasanya sebab-sebab ya, bahwasanya asbab atau sebab-sebab itu sekuat apapun pengaruhnya ya, seperti sihir dan lain sebagainya sekuat apapun pengaruhnya fa innaha tabi'atun lil qada'i wal qadar maka sesungguhnya sebab-sebab tersebut naam sebesar apapun pengaruhnya dia mengikuti ketentuan dan takdir Allah Laisat mustaqillatan fit ta'zir, tidak bersendirian dalam memberikan pengaruh. Ya. Walam yukhali fi hadil asal min firakil ummati ghairul qadariyah fi af'alil ibad dan tidak menyelisihi akidah yang seperti ini, tidak menyelisihi keyakinan yang seperti ini, pokok keyakinan yang dasar seperti ini ya, dari kelompok umat ini selain qadariyah. Di dalam uh, tidaklah uh, menyelisihi keyakinan atau akidah seperti ini ya, selain qadariyah. Fi af'alil ibad yang mereka berakidah qadariyah dalam masalah perbuatan makhluk. Nah, orang-orang qadariyah mereka mengatakan apa? Perbuatan makhluk itu mustakillah binafsi. Berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan Allah. Ini qadariyah, mengingkari takdir, itu intinya. Nah, padahal semua perbuatan hamba hamba dan semua perbuatannya itu adalah nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang Qadariyah mereka mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasannya para hamba itu bersendirian dalam perbuatannya. Nah, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Wajib bagi kita untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja kehendak Allah ada yang kehendak syar'i, ada yang kehendak qadari. kalau yang syar'i semua yang bagus-bagus, yang Allah cintai. Kalau yang qadari itu masuk yang tidak Allah cintai dan masuk juga na'am apa yang Allah cintai. Za'amu annaha mustaqillatun ghairu tabi'atin lil masyiah. Mereka menyangka orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir mereka menyangka bahwasannya perbuatan-perbuatan hamba itu mustaqillah bersendirian tidak mengikuti kehendak Allah berdiri sendiri tidak mengikuti kehendak Allah fa an kudratillah mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba dari takdir Allah fa khalafu kitaballah wa sunnata rasulih mereka mengingkari atau menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah rasulnya wa ijma